Hal itu kita ambil dari izinnya Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala beliau akan berkunjung ke rumah kedua orang tuanya. Kemudian juga ada beberapa faidah <clears throat> yang hendak kita bacakan yaitu Salah satu di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Masyuriyatut tasabbut. Di mana kita diperintahkan untuk tasabbut. Mengecek kebenaran daripada kabar yang sampai kepada kita. Ini diambil daripada sikap Abu Bakar radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu dan juga dari sikap beberapa orang sahabat yang mulia di zaman itu tatkala sampai kepada mereka cerita bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala an. Abu Bakar radhiyallahu taala an tatkala mendengar kabar ini selama satu bulan tidak ada ungkapan beliau, tidak ada ucapan beliau yang muncul kecuali ungkapan beliau sesungguhnya tuduhan zina seperti ini tidak pernah dinisbatkan atau tidak pernah dituduhkan kepada keluarga kami di zaman jahiliyah bagaimana setelah kami masuk ke dalam Islam. Ini saja ungkapan beliau. <clears throat> Padahal beliau sangat yakin bahwasanya kabar tersebut adalah kabar dusta. Akan tapi karena memang beliau tidak punya ilmu tentang kabar ini, tidak mengetahuinya dengan benar kabar ini, cerita ini, maka akhirnya beliau tidak berkomentar apapun kecuali ungkapan ini. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan saya injak jika seandainya saya berbicara dalam suatu perkara yang saya tidak memiliki ilmu padanya. Jadi seorang muslim tak kalah sampai kabar apapun kepadanya maka ia hendaknya harus mengecek kebenaran kabar tersebut. Allah Subhanahu taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akum fasikum in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." <clears throat> Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah yang mulia adalah eh, seorang muslim diperintahkan untuk menjaga adab. Seorang muslim diperintahkan untuk menjaga adab akhlak di hadapan seorang wanita yang bukan mahramnya. Khususnya tatkala keduanya sedang berada di dalam posisi yang tidak disengaja yaitu tatkala keduanya sedang khalwah atau tidak ada di tempat itu kecuali ia dan e, wanita yang bukan mahramnya tadi. Menjaga adab. Lihatlah bagaimana adab yang mulia yang, yang, di, yang ditunjukkan baik oleh Sofwan bin Mu'attal dan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sofwan bin Mu'attal tatkala melihat Aisyah tertidur dan ia tahu itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia hanya mengatakan apa? innalillahi wa inna ilaihi rajiun zaujatu Rasulullah SAW. Dan tatkala Sofwan memerintahkan Aisyah untuk naik ke atas kendaraannya, itu pun hanya dengan bahasa isyarat saja. Kemudian dalam perjalanan menuju kota Madinah, tatkala Aisyah berada di atas tunggangannya Sofwan bin Mu'attal dan yang menuntunnya adalah Sofwan, keduanya juga tidak berbicara sepatah kata pun. Makanya Aisyah mengatakan, demi Allah saya tidak mendengar ucapannya kecuali istirja'ahu, kecuali kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya seorang muslim harus menjaga adab di hadapan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, kita lihat kebanyakan ada yang apa namanya khususnya di waktu khalwah ya. Di waktu khalwah ini adalah waktu yang sangat berbahaya tatkala keduanya di suatu tempat yang tidak ada antara ia kecuali wanita yang bukan mahramnya. Ini tentunya tanpa disengaja ya. Kalau dengan disengaja tentunya ini merupakan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang laki yang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah syaitan. Kemudian ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian faidah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala adalah dianjurkan bagi seorang suami untuk berlemah lembut dengan istrinya. Dianjurkan seorang suami untuk berlemah lembut dengan istrinya. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya aku tidak mencurigai, aku tidak mendengar kabar apapun yang diceritakan oleh orang di luar rumah. Hanya saja aku mulai curiga tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak lagi menunjukkan kelemah lembutannya di hadapanku sebagaimana biasanya. Ini lihat bagaimana Nabi SAW seorang suami dan seorang Nabi yang mulia dan tauladan bagi seluruh kaum muslimin. Beliau dikenal sebagai seorang suami yang lemah, lembut dengan keluar, keluarganya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, Khairukum, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, wahai kaum lelaki, adalah orang yang paling baik dengan istrinya atau dengan keluarganya wa ana khairukum li ahli dan aku adalah orang yang paling berbuat baik dengan keluargaku. Jadi seorang suami hendaknya tak kalah berbicara dengan dengan istri maka hendaknya ia berbicara dengan lemah lembut. Lagian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika seandainya engkau biarkan ia maka ia akan tetap bengkok. Jika seandainya engkau paksa untuk meluruskannya maka ia akan patah. Fastausu bin nisa'i khairah maka aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kemudian juga faidah yang baik yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin mengambil satu keputusan maka beliau tidaklah mengambil keputusan yaitu keputusan pribadi akan tapi beliau menanti keputusan yang datang dari Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Lihatlah bagaimana dalam waktu satu bulan kabar terus menyebar menyakiti hati Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi SAW tidak juga mengambil keputusan sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Ini menunjukkan bahwa beliau tatkala mengambil keputusan, tatkala bersikap, tatkala bertindak, maka semua itu di bawah bimbingan wahyu yang Allah SWT turunkan kepada beliau alaihi assalatu wassalam. <clears throat> Dan banyak ya faedah-faedah yang lain yang kita sebutkan e, kemarin bahwasanya yang saya pilih sebetulnya ada 15 faedah. Akan tapi kita cukupkan sampai di sini dan kita masuk ke dalam pembahasan ayat selanjutnya. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pada ayat yang ke-11 ya, sudah masuk pada ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim Allah Subhanahu jalla wa ala berfirman innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa al-ifki yaitu kabar dusta usbatum minkum. Mereka itu termasuk golongan di antara kalian. La tahtabuhu syarran lakum. Janganlah kalian menyangka bahwasanya kabar dusta yang dibawa oleh mereka yang disebarkan di kalangan mereka itu merupakan keburukan bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Akan tapi sebaliknya, kabar dusta tersebut merupakan kebaikan bagi kalian. Likulli minhum maktasaba minal ithm. Likulli minhum maktasaba minal ism. Allah SWT mengatakan pada setiap orang yang mengabarkan kabar dusta tersebut, mereka akan mendapat bagian daripada dosa. Mereka akan mendapat bagian daripada do, dosa atas apa yang telah mereka lakukan. Walladhi tawalla kibrahu minhum dan orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyebaran kabar dusta tersebut lahu adabun azim untuknya adab yang besar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Yang pertama Allah SWT mengatakan, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kabar al-ifki. Perlu diketahui bahwasanya kata ifkun sebetulnya maknanya apa maknanya? Kedip. Yang maknanya apa? Dosa, uh, dusta. Akan tapi ifkun ini ifkun secara bahasa itu di atas dusta. Makanya para ulama tafsir mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki yakni bi aswa'il kadhib dengan kedustaan yang paling yang paling buruk. Jadi kabar dusta yang di, yang dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal ini bukan hanya <coughs> ini bukan hanya sekedar kabar dusta begitu saja, akan tapi ini merupakan kabar dusta yang paling buruk. Kabar dusta yang paling yang paling buruk. Kenapa? Karena tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, maka ini juga merupakan celaan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berselingkuh dengan Sofwan, dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhum ajmain, maka ini juga celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana? Aisyah istri Nabi dituduh berselingkuh, berzina, akan tapi tuduhan ini sebetulnya celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menjawabnya? Dari mana uh, tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha juga merupakan Eh, tuduhan kepada Nabi SAW atau celaan kepada Rasulullah SAW. Ada yang bisa menjawab? <clears throat> Ada yang bisa menjawab, Pak? Kita lihat satu ayat yang nanti insya Allah akan kita juga terangkan pada uh, surat An-Nur ini. Allah SWT berfirman, al-khabithatu lil khabithin wat tayyibatu lil tayyibin. Allah SWT berfirman, al-khabithat, wanita-wanita yang buruk itu untuk lelaki yang buruk. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Tentunya kitab di sini tatkala menerjemahkan ayat ini mengambil salah satu di antara bentuk pentafsiran para ulama. Karena memang ada dua tafsir. Ada dua bentuk pentafsiran dalam ayat yang mulia ini. Akan tapi kita mengambil satunya. Salah satu di antaranya. Yaitu tatkala Allah mengatakan al-khabithatu lil khabithin wat tayyibatu wat tayyibatu lit tayyibin. Wanita yang buruk itu dipasangkan Allah SWT kepada lelaki yang buruk. Wanita yang baik itu akan Allah SWT pasangkan, akan Allah jodohkan dengan lelaki yang baik. Maka lihat, di sini menunjukkan, inilah yang ingin kita tekankan tadi, bahwa jika seandainya Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, maka ini celaan bagi Rasulullah SAW. Karena jika seandainya Aisyah memang benar-benar berzina, maka tentunya Aisyah tidak layak untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Jadi kalau Aisyah buruk berzina misalnya, maka Rasulullah SAW juga buruk. Makanya tatkala mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, berselingkuh dengan Sofwan, maka sebetulnya tuduhan itu diarahkan kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya Allah SWT mengatakan innal ladina ja'u bil ifki. Apa yang dimaksud dengan ifki tadi? Aswaul kadhib, kedustaan yang paling buruk. Nah, jadi demikian kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita mulia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Makanya disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu Tatkala masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha di akhir hayatnya. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an? Abshiri. Terimalah kabar gembira ini ya ummal mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kabar gembira yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Fa innaki zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wakana yuhibbuki dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintaimu. Walam yatazawwaj bikran ghairaki dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah dengan gadis kecuali denganmu. Wa anzalallahu bara'ataki minas sama dan Allah SWT turunkan akan pembelaanmu dari langit ketujuh. Jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang sangat yang sangat mulia. Makanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taalaan pernah berkata dalam syairnya, beliau mengatakan Hasanun razanun Matuzan Nubiri biribatin. Beliau mengatakan Aisyah itu adalah Hasan. Hasan artinya adalah afifah. Hasan artinya adalah afifah, yaitu wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian razan. Razan artinya aqilah, yaitu wanita yang cerdas. Matuzan Nubiri biribatin yang tidak pernah dituduhkan keraguan padanya. Maksudnya tidak pernah dituduh bahwasanya ia telah berzina. Maksudnya ini adalah wanita yang mulia yang memang tidak layak dituduh bahwasanya ia telah ber, berzina. Memang beliau adalah wanita yang sangat yang sangat mulia karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah di atas semua wanita kafadlis saridi ala sa'ir ta'am ya keutamaan Aisyah di atas semua wanita sama seperti keutamaan as-sarid yaitu bubur di atas semua makanan maksudnya apa ini menunjukkan maksudnya Aisyah radhiyallahu taalaan adalah seorang wanita yang sangat yang sangat mulia jadi innal ladzina ja'u bil ismi usbatum minkum usbatum minkum artinya orang-orang ini termasuk kelompok dari kalian termasuk kelompok dari kalian. Dari kalian ini maksudnya siapa? Dari kalangan orang-orang yang beri, beriman. Kira-kira ayat ini ada nggak masalah? Tatkala Allah SWT mengatakan innal ladzina ja'u bil Sesungguhnya orang-orang yang datang kepada kalian membawa kabar dusta, berselingkuhnya Aisyah dengan Sufwan bin Mu'attal, mereka ini adalah termasuk kalian, yaitu termasuk golongan kalian orang-orang beriman. Anda kira-kira masalah dalam ayat ini? Kita telah menyebutkan pada pembacaan kisah dari awal sampai akhir bahwasanya ada beberapa orang yang namanya disebutkan langsung oleh Aisyah yang ikut andil di dalam menyebarkan berita dusta ini. Yang pertama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Hasan bin Sabit. Kemudian Mistah bin Utsasa. Kemudian siapa? Hamnah bin Tujashi. Ada empat orang yang langsung namanya disebut Aisyah radhiyallahu taala. Walaupun Aisyah mengatakan dalam riwayat bahwasannya Usbah itu bilangan yang banyak. Akan tapi saya tidak kenal yang lain. Akan tapi saya yang yang tahu adalah empat. Yang saya tahu adalah empat yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Mistah bin Usasa, Hasan bin Sabit, Hamna bin Tujashir. Di sini letak masalah. Tatkala Allah SWT mengatakan usbatum minkum, bahwasanya orang-orang yang membawa kabar dusta kepada kalian termasuk golongan kalian. Kalau dikatakan Hasan bin Sabit termasuk golongan kaum muslimin, maka inilah syak, la raib. Ya kita katakan tidak diragukan lagi bahwasanya beliau termasuk orang-orang beriman. Misbah bin Uthasa, kalau dikatakan termasuk kaum mukminin, kita katakan ya tidak diragukan lagi beliau termasuk kaum mukminin seorang laki yang eh, yang berhijrah dan seorang lelaki yang ikut andil dalam perang Badar. Kemudian Hamnah bintu Jashin, saudarinya Zainab binti Jashin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan dia termasuk orang-orang beriman, maka ya kita katakan tidak diragukan. Bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena kita yakin melalui nas Al-Qur'an bahwasanya beliau mata ala nifak, mati di atas nifak. Dan dia sebagaimana kata Allah Subhanahu taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik di kerak-keraknya api neraka atau di neraka yang paling bawah. Nah, ini bagaimana Allah SWT katakan bahwasanya orang yang datang dengan membawa kabar dosa termasuk dari golongan kaum beriman. Makanya para ulama rahimahumullah taala mengatakan usbatum minkum yakni hasabadh zahir Zahirnya termasuk kelompok kalian. Akan tapi hakikatnya ada di antara mereka yang termasuk kelompok di antara kaum mukminin, ada yang tidak. Kalau Hasan bin Sabit, zahir dan batin termasuk kaum mukminin. Begitu juga Mistah dan Hamnah. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul, zahirnya bersama dengan kaum mukminin atau kelompok orang-orang beriman akan tapi batinnya di tidak. Makanya Allah SWT mengatakan wa idzalakul ladina amanu qalu apa? Amanna. Jika seandainya orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang beriman, apa yang mereka katakan? Kami beriman seperti seperti kalian. Jadi jelas ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a, yakni maksud daripada firman Allah innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan kabar dusta tersebut merupakan kelompok bagian kelompok daripada kali kalian. Kemudian setelahnya Allah SWT mengatakan la tahsabuhu syarral lakum. La tahsabuhu syarral lakum. Janganlah kalian menyangka bahwasanya kabar dusta tersebut merupakan kabar buruk, merupakan keburukan yang menimpa kalian. Bal huwa khairul lakum. Akan tapi itu merupakan kebaikan yang sedang Allah SWT datangkan untuk kalian. Jadi lihat di sini Allah SWT ingin tekankan bahwasanya kesedihan yang telah menimpa Nabi SAW selama satu bulan, kesedihan yang telah menimpa keluarga Abu Bakar, kesedihan yang telah menimpa Aisyah radhiyallahu taala, kesedihan yang telah menimpa Sofwan bin Mu'attal, kesedihan yang telah menimpa kebanyakan para sahabat satu bulan penuh. Ini Allah SWT mengatakan la tahtabuhu syarralak. Jangan kalian menyangka bahwasanya kabar yang menyedihkan kalian ini kabar dusta yang menggoncangkan kalian ini adalah keburukan bagi kalian. Bal huwa khairon, bal huwa khairul lakum. Akan tapi itu merupakan kebaikan untuk untuk kalian. Jadi sesuatu yang sangat menyedihkan kaum muslimin, menyedihkan Nabi, menyedihkan keluarga Nabi, menyedihkan keluarga Abu Bakar, Aisyah, Sofwan bin Mu'attal, dan tokoh-tokoh sahabat di saat itu Allah katakan jangan kalian menyangka itu adalah keburukan, akan tapi itu adalah kebaikan. Apa kebaikan yang akan Allah SWT berikan? Apa kebaikan yang akan Allah SWT berikan kepada mereka tatkala Allah SWT berikan ujian kepada mereka dengan kabar dusta tersebut? Yang pertama tentunya kebaikan khususnya untuk keluarga Abu Abu Bakar. Di mana dari kabar dusta ini Allah Subhanahu wa taala langsung angkat derajat siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Makanya kadangkala kalau istri-istri Nabi SAW itu sedang berkumpul, mereka semua membanggakan diri mereka masing-masing. Membanggakan diri mereka masing-masing. Mereka menyebutkan kutaman-kutaman mereka. Maka eh, salah satu di antara istri Nabi yang mulia, yang keturunan Yahudi, siapa namanya? Hah? Siapa? Juwairiyah. Nah, bukan Juwairiyah kayaknya. Hah? Juwairiyah Al-Qibtiyah? Nah, Maria Al-Qibtiyah termasuk budak Nabi SAW. Uh, ah, lupa saya namanya ya Allah. Ya Ada yang ingat? Juwairiyah ini Bani Mustalik nggak salah saya. <clears throat> Hah? Nah, Sofiyah nggak salah ya? Iya, Sofia ya. Ya, dia dia kalau ketemu dengan istri Nabi SAW, kemudian saling membanggakan dari keturunan Arab dan sebagainya, maka dia ini katakan kamu dari keturunan Yahudi. Kamu dari keturunan Yahudi. Maka ia mengadu kepada Nabi saw. ya Rasul, mereka mengatakan saya dari keturunan Yahudi. Maka katakan kepada mereka kata Nabi, bapakku Nabi, pamanku Nabi, suamiku juga Nabi. Nah, bangga, cobalah kalian berbangga dengan kebanggaan apapun, bapakku Nabi. Ya. Kemudian eh, apa namanya? Saudaraku Nabi, yaitu Musa katanya, yang dimaksudkan dengan bapakku adalah Musa bin Imran. Ini bapak tentunya adalah kakeknya. Kemudian saudaranya Musa yaitu Harun juga seorang nabi. Bahkan bukan hanya cukup itu, suamiku sekarang juga seorang seorang nabi. Nah, kalau Aisyah, apa yang beliau banggakan? Sesungguhnya Allah subhanahu jalla taala langsung membelaku dari langit ketujuh. Allah turunkan ayat khusus membelaku, mengatakan bahasanya aku tidak berzina. Langsung ini menunjukkan Allah sangat memperhatikan diriku. Nah, kalau istri Nabi yang lain menyebutkan keutamaan ini, sampai Zainab bintu Jahsyin juga tak mau kalah, mengatakan kalau saatnya kalian ini wahai wahai istri Nabi, yang nikahkan kalian ini wali kalian semua. Akan tapi saya nikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang menikahkan saya adalah Allah langsung. Kalau kalian menikahkan kan bapak-bapak kalian, wali-wali kalian. Adapun saya, yaitu Zainab bintu Jasin, Allah langsung menjadi waliku. Jadi Allah memang langsung menikahkan Zainab radhiyallahu taala. Falamma qada Zaidun minha watara zawwaznakaha. Allah SWT katakan tatkala Zaid sudah mentalak Zainab, maka kami kata Allah nikahkan engkau dengan Zainab. Kami nikahkan langsung engkau dengan Zainab radhiyallahu taala. Jadi ini kebaikan yang akan Allah berikan kepada keluarga Abu Bakar. Yang tidak disangka oleh keluarga Abu Bakar. Yang mereka menyangka ini musibah besar yang menimpa mereka. Padahal ini merupakan kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka. Yaitu apa? Allah SWT membela Aisyah radhiyallahu taala membersihkan namanya, membersihkan tuduhan darinya dari langit ketujuh. Kemudian juga secara umum, ya secara umum bahwasanya kebaikan yang akan Allah berikan kepada kaum mukminin, kepada Nabi SAW dan kaum mukminin adalah sabda yang telah disabdakan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam. Nabi saw bersabda, "Ma yusibul muslim." Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menimpa pada dirinya nasab wala wasab wala ham wala huzun wala ada hatta syaukah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta syaukah allati <clears throat> yashakuha illa kaffarallahu bihi min khataya hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah tidak ada seorang muslim yang ditimpa nasab Nafab artinya lelah dan alam, kepedihan, yaitu sakit rasa rasa sakit. Jadi tidak ada seorang muslim yang ditimpa kelelahan dan tidak ada seorang muslim yang ditimpa rasa sakit. Kemudian wala wasaf dan tidak ada seorang muslim yang ditimpa sakit yang terus-menerus. Maksudnya sakit yang terus-menerus. Kemudian tidak ada seorang muslim yang ditimpa dengan ham. Ham ini adalah suatu ketakutan yang terjadi pada seorang muslim dalam perkara yang belum terjadi pada dirinya. Misalnya ada sesuatu yang diperkirakan akan menimpanya, kemudian ia merasa sedih, merasa takut darinya. Kemudian tidak ada seorang muslim yang ditimpa dengan huzun. Ya. Eh, walagam, Nabi SAW mengatakan walagam, walahamin, walagamin. Kemudian tidak ada seorang muslim yang ditimpa alah Gham itu adalah satu kesedihan yang menimpa seorang muslim tak tatkala sesuatu sudah terjadi pada dirinya. Dia takut dengan sesuatu, kemudian ia sedih karenanya. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan ham, hamun. Kalau seandainya hal tersebut terkena, kemudian ia bersedih karenanya, mengenai dirinya dan ia bersedih karenanya, ini disebut dengan ghammun. Kemudian tidak ada seorang muslim yang ditimpa dengan kesedihan, huzun. Apa yang dimaksud dengan huzun? Yaitu kesedihan tatkala menimpa seorang muslim sesuatu yang sangat ia menyayanginya kemudian hilang darinya. Seperti meninggalnya salah satu di antara kedua orang tua, meninggalnya istri, meninggalnya anak, atau hilangnya sesuatu barang yang sangat ia cintai. Tidak ada terkena seperti ini. Kemudian wala ada, tidak ada seorang muslim yang terkena gangguan hatta syaukah sampai duri yang menusuknya Ya berjalan di jalan, kemudian terpijak duri olehnya, kemudian menusuk kakinya. Atau terluka dengan satu luka di tubuhnya, walaupun sedikit. Illa kaffarallahu biha min khataya. Kecuali Allah subhanahu jalla wa'ala hapuskan karena sebab-sebab semua ini daripada dosa yang pernah ia lakukan. Subhanallah ya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya tidak ada satu perkara-perkara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tatkala menimpa kita kecuali Allah hapuskan dosa dari kita. Kecuali Allah SWT hapuskan dosa dari kita. Jadi inilah kebaikan yang akan Allah SWT berikan kepada mereka. Walaupun secara zahir bahwasanya perkara itu merupakan hal yang sangat menyedihkan. Makanya dengan ayat ini kita teringat dengan salah satu di antara nama-nama Allah yang mulia yang dalam bahasa Indonesia-nya adalah maha lembut. Apa dalam bahasa Arabnya? Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha yang maha lembut. Apa yang dimaksud dengan zat yang maha lembut? Apa yang dimaksud dengan zat yang maha lembut? Hah? Nabi SAW bersabda, Inna lillahi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahfaha, maka ia akan masuk ke dalam surga. Kita memohon kepada Allah SWT termasuk kiranya kita termasuk di antara orang yang ahfaha, yaitu menghafal, mempelajari, dan mengamalkan kandungannya. Jika seandainya bisa diamalkan. Maka salah satu di antara nama Allah adalah Al-Latif yang artinya maha lembut. Allah zat yang maha lembut. Sekarang apa makna kelembutan? Yang disebutkan Allah SWT bahwasanya namanya adalah Al-Latif, yaitu zat yang maha lembut. Allah SWT berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dia adalah zat yang maha lembut lagi zat yang maha mengetahui. Jadi apa yang dimaksud dengan latif? Memang ada dua tafsir para ulama. Yang pertama, latif yang dimaksudkan dalam makna atau dalam uh, nama Allah SWT al-latif yang maha lembut. Artinya yang mengetahui perkara yang zahir maupun perkara yang batin. Dalam perkara-perkara yang yang yang apa namanya yang yang batin sekalipun yang tidak nampak sekalipun itu diketahui oleh Allah SWT. Ini makna latif. Jadi Allah SWT mengetahui segala perkara. Bahkan apa-apa yang diniatkan oleh hati itu diketahui oleh Allah SWT. Bahkan apa-apa yang hanya lewat di dalam hati. Kadangkala seorang itu duduk kemudian memikirkan sesuatu atau yang uh, lewat dalam hatinya itu juga diketahui oleh Allah SWT. Ini makna yang pertama daripada makna latif. Sedangkan makna kedua adalah lemah lembutnya Allah SWT dalam takdirnya. Dalam takdirnya. Karenanya para ulama mengatakan di antaranya Syekh Abdurrahman Nasir Asadi tatkala menafsirkan firman Allah yang saya bacakan tadi, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir" dalam surat Al-Mulk. Allah uh, Syekh Abdurrahman Nasir Asadi mengatakan bahwasanya Allah SWT memberikan kepada seorang hamba satu kebaikan dari jalan yang tidak ia sangka. Dari jalan yang tidak ia sangka. Kemudian Allah SWT, kemahalembutan Allah SWT itu dilihat daripada ketentuan Allah tatkala Allah ingin palingkan satu keburukan dari seorang hamba dari jalan yang juga tidak ia sangka. Bahkan beliau mengatakan kadangkala jalan untuk mendapatkan kebaikan sebabnya ini tatkala Allah berikan kepada seorang hamba, hamba tersebut berdoa agar kiranya sebab ini dihilangkan oleh Allah SWT. Akan tapi ia tidak tahu bahwasanya sebab ini atau keadaan ini akan mendatangkan satu manfaat atau satu faedah yang sangat besar. Satu kebaikan yang sangat besar. Betapa banyak kita lihat seorang muslim, seorang muslim yang diberikan oleh Allah SWT satu penyakit. Ia berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan dari penyakit ini. Sepanjang siang, sepanjang malam ia terus berdoa. Akan tapi Allah SWT dengan penyakit ini ingin berikan satu kebaikan kepadanya. Berapa banyak seorang muslim yang Allah SWT timpakan kesulitan hidup kepadanya, kesulitan hidup padanya, dan ia berdoa agar Allah memudahkan rezekinya, akan tapi kesulitan hidup yang Allah timpakan kepadanya, tujuannya agar Allah SWT memberikan kebaikan untuk. Ini hikmah di dalam kehidupan. Atau rahasia dalam kehidupan yang kita tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT. Ini kemahalembutan Allah SWT. Makanya dalam hadis Walaupun hadis ini disebutkan Ibnu Jauzi dalam Ilal. Kemudian juga kalau kita lihat nanti dalam silsilah hadis uh, eh, ad-dha'ifah, Syekh al bani rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hadis ini termasuk di antara salah satu di antara hadis yang baik. <clears throat> Akan tapi Allah taala alam disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya maknanya sahih. Karena itu Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan hadis ini dalam tafsirnya tanpa komentar. Begitu juga hadis ini disebutkan, asar ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Asadi tatkala beliau mentafsirkan salah satu di antara ayat dalam surah Asy-Syura. Apa lafaz hadis tersebut? <clears throat> Lihat, ini merupakan rahasia daripada kehidupan. Hadis Anas dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Allah berfirman, "Inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa al-faqra." Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku kata Allah SWT yang imannya itu tidak akan baik kecuali dengan kefakiran. Walau agnaituhu la afsadahu dzalika atau la kafara. Jika seandainya hambaku ini saya berikan kekayaan untuknya, maka ia akan kafir atau imannya akan rusak. Ada juga di antara hambaku yang tidak akan baik imannya kecuali dengan kekayaan. Jika seandainya aku fakirkan dia, aku miskinkan ia, maka imannya akan rusak. Ada juga di antara hambaku, kata Allah SWT, yang tidak akan baik imannya kecuali dengan penyakit. Jika seandainya aku sehatkan ia, tidak aku berikan penyakit kepadanya, maka ia akan rusak imannya, ia akan kafir. Dan juga ada di antara hambaku yang tidak baik imannya kecuali dengan kesehatan. Jika seandainya aku berikan penyakit kepadanya, maka akan rusak imannya. Udabbiru amra ibadi. Akulah yang mengatur urusan para hambaku. Ini khabirun basir. Aku adalah zat yang maha mengetahui dan maha melihat. Lihatlah ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rahasia kehidupan. Kita tidak menyangka, kadangkala satu kefakiran yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Dan kita juga tidak menyangka kadangkala satu kekayaan yang Allah berikan kepada kita juga adalah kebaikan. Makanya lihat bahwasanya yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupan ini adalah iman. Adalah iman. Imannya kepada Allah SWT. Karena karenanya ini merupakan tujuan. Apa gunanya kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kita sedangkan iman kita rusak? Makanya yang perlu dipertahankan itu adalah iman dalam keadaan apapun. Baik tatkala kita sulit maupun tatkala kita senang, baik tatkala kita sehat maupun tatkala kita sedang sakit. Iman yang harus dipertahankan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karenanya, lihatlah bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tatkala ia bermimpi, apa mimpinya? Apa mimpinya? Ini ara uh, ya apa mimpinya? Di awal surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat uh, bintang, kemudian matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Ini keutamaan yang akan <clears throat> Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kedudukan yang tinggi yang akan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Akan tapi lihatlah, kapan Nabi Yusuf mendapat kedudukan tinggi ini? Setelah dibuang di sumur oleh saudaranya. Kemudian dijadikan budak, diperjualbelikan di Mesir. Kemudian terjadi fitnah antara ia dengan majikan perempuannya. Sampai akhirnya beliau dipenjara beberapa tahun. di penjara beberapa tahun. Fala bisa fisijini bid'at asinin, Ia menetap di penjara selama beberapa tahun. Ha, setelah itu baru kebaikan Allah berikan kepadanya. Makanya kita tidak tahu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kadangkala keadaan yang kita hidup sekarang, Allah SWT inginkan kebaikan akan tapi kita tidak tahu. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah kina adzabannar. Ini doa yang paling bagus. Sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin sekarang buat doa-doa yang seperti saja, seperti syair, mereka sangka itu bagus. Akan tapi hakikatnya kosong daripada makna. Makanya para ulama mengatakan kembalilah kepada doa yang ada dalam Quran dan doa yang ada di dalam hadis karena di dalamnya terkandung maknanya sangat besar. Makanya tatkala kita berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan, ini tidak bagus doa seperti ini. Bukan berarti kita melarang, tidak. Silahkan Anda berdoa minta kekayaan, minta harta, silahkan. Akan tapi kalau seandainya kita mengatakan, Rabbana atini al-ghina, ya Allah berikan saya kekayaan. Siapa yang menjamin kekayaan yang Allah berikan kepada Anda akan menyelamatkan agama Anda sampai Anda bertemu dengan Allah? Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami di dunia yang baik wa fil akhirati hasanah dan ya akhirat juga yang baik wa ada adzabannar. Ada juga satu cerita yang disebutkan dalam fitnah terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhumah. Ada seorang komandan perang, ada seorang komandan perang yang waktu itu akan diangkat oleh gubernur Irak yang baru. Awalnya gubernur Irak itu adalah Nu'man bin Bashir, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Tatkala Husain sudah berangkat dari dari Makkah menuju Kufah, menuju Irak, maka waktu itu Nu'man bin Bashir memperingatkan orang. Ia tidak mengambil sikap tegas, ia menasihati dan sebagainya. Maka dilihat waktu itu oleh Yazid bin Muawiyah yang waktu itu khalifah kaum muslimin bahwasanya sikap Nu'man bin Bashir tidak layak. Maka akhirnya Nu'man bin Bashir diturunkan dan diganti oleh seorang yang bernama Ibnu Ziyad atau Abdul Ubaidullah bin Ziyad. Maka Ubaidullah bin Ziyad waktu itu akan menugaskan satu komandan perang untuk memimpin pasukan menghadang Husain bin Ali agar tidak masuk ke Kufah. Waktu itu ia ingin menugaskan seseorang. Ia akan menugaskan seseorang. Yang saya lupa namanya. Ini disebutkan dalam kitab Ainanah Numin Akhlakis Salaf akan menugaskan seseorang komandan perang. Akan tapi komandan perang ini sebelum diberi tugas, ia membetulkan loteng rumahnya. Tanpa disangka, ia terjatuh dan patah kakinya. Tanpa disangka, ia terjatuh dari loteng rumahnya dan patah kakinya. Sampai akhirnya Ibnu Ziyad mengambil komandan lain. Mengambil komandan, komandan lain. Awalnya ia sangat bersedih. Orang ini sangat bersedih karena patah kakinya. Siapa yang tidak bersedih dengan dengan patah kaki dan dengan penyakit yang Allah timpakan tiba-tiba kepada dirinya. Ia bersedih. Akan tapi setelah kejadian, apa yang terjadi dalam pertempuran yang terjadi antara Hussein bin Ali radhiyallahu taala dengan pasukan Kufah yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad sampai akhirnya terbunuhnya siapa? Hussein bin Ali, maka akhirnya ia bersyukur. Maka akhirnya ia bersyukur. Lihatlah Allah SWT akan palingkan darinya satu keburukan dengan mematahkan kaki. Makanya kita tidak bisa memahami kaum muslimin tentang apa rahasia di balik takdir Allah SWT. Kita tidak bisa memahami. Karena itu Nabi SAW perintahkan kita untuk husnudon. Bersangka baik terhadap ketentuan ketentuan Allah SWT. Nah, jadi demikian. Allah SWT mengatakan apa? La tahsabu husyarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka kabar dusta itu adalah keburukan. Akan tapi bahkan ia adalah kebaikan. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul eh, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian perang dan perang itu jihad itu merupakan perkara yang sangat kalian benci. Allah katakan setelahnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin saja tatkala kalian mencintai, menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu merupakan perkara yang buruk. Mungkin saja tatkala kalian membenci sesuatu, perkara tersebut yang kalian benci adalah kebaik kebaikan. Makanya kita harus husnudzan, bersangka baik kepada ketentuan ketentuan Allah Subhanahu jalla wa ala. Kemudian Allah SWT katakan setelahnya, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ifki." Setiap orang yang ikut andil dalam penyebaran kabar dusta tersebut untuknya bagian tersendiri dari dosa. Ini semua tergantung kepada sikap mereka. Ada yang selalu mengabarkan setiap saat. Setiap ada pertemuan, ia duduk, ia bercerita tentang kabar dusta tersebut. Tuduhan kepada Aisyah. Maka tentunya orang ini akan mendapatkan dosa yang lebih lebih besar. Ada yang hanya sesekali di antara mereka yang bercerita tentang kabar dusta ini menuduh Aisyah. Ini tentunya tidak uh, lebih kecil dosanya daripada yang pertama. Ada yang hanya tersenyum ini disebutkan ulama tafsir, disebutkan oleh para ulama tafsir. Ada di antara mereka yang kalau duduk dengan orang-orang yang menceritakan tentang kabar dusta ini, ia hanya tersenyum, ia hanya tertawa. Maksudnya ia mengatakan ia dalam hatinya tapi tidak sampai terucap dengan satu ucapan yang membenarkan kabar tersebut. Ini juga mendapat dosa. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Likul mri'in minhum maktasaba minal Setiap mereka akan mendapatkan dosa tergantung apa yang telah mereka lakukan. Makanya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Lusi mengatakan bahwasanya biqadri ma khada fihi itu semua dosa tersebut tergantung kepada ikut andilnya mereka dalam kabar dosa tersebut. Fa inna ba'dahum takallama. Sebagian mereka telah berbicara menyebarkan kabar dusta ini. Wa ba'duhum dhahika. Di antara mereka ada yang tertawa. Tatkala diceritakan kepada mereka kabar dusta ini, kal mu'jibur rabi, seperti orang yang ridha dengan kabar dusta tersebut, dengan apa yang telah ia dengar. Wa ba'duhum aktsara wa ba'duhum aqal. Sebagian mereka ada yang banyak, sebagian mereka ada yang sedikit. Maka itu semua tergantung pada andilnya mereka dalam kabar dusta ini, maka disitulah terletak dosa. Maksudnya apa? Kalau seandainya ia adalah orang yang banyak mengabarkan kabar ini kepada masyarakat, maka tentunya dosanya lebih lebih besar. Kemudian Allah SWT mengatakan, وَالَّذِي تَوَلَّ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ adabun adzim." Sedangkan orang yang mengambil bagian besar, bagian terbesar daripada kabar dusta tersebut, maka untungnya adab yang besar. Siapa di sini? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Walladhi tawalla kibrahu. Dan orang yang mengambil andil yang besar dalam penyebaran dusta tersebut. Maksudnya di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lahu adabun azim. Untuknya adab yang besar. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Sebetulnya pendalilan ini kata Al-Hafiz Ibnu Katsir gharib aneh atau lemah. Kalaulah bukan ada hadis dalam Sahih Bukhari yang mengisyaratkan itu. Ada hadis dalam Sahih Bukhari yang mengisyaratkan itu. Ini dari perkataan Aisyah sendiri. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taalaan radhiyallahu taalaan ini setelah meninggalnya Nabi SAW pada pada suatu hari Hasan bin Sabit datang ke rumah Aisyah kemudian minta izin. Minta izin dengan Aisyah radhiyallahu taalaan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengizinkan Hasan bin Sabit untuk masuk. Waktu itu ada seorang tabiin bernama Masruq di rumah Aisyah. Masuklah Hasan bin Sabit. Kemudian Aisyah mengatakan berikan bantal kepadanya. Diberikan bantal dan Hasan bin Sabit duduk di atas bantal. Kemudian Hasan bin Sabit bersyair dengan beberapa syair. Di antara syair yang beliau ucapkan adalah syair yang kita bacakan tadi. Hasanun, Razanun, Matuzannu, Biribatin wa tusbihu qarta fi luhumil ghawafili dan seterusnya. Kemudian setelah itu Hasan bin Sabit minta izin untuk keluar. Maka diizinkan oleh Aisyah. Kemudian Masruk mengatakan kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, apakah engkau memberi izin kepada Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu untuk masuk dan membacakan syair di hadapan anti padahal ia sebagaimana yang Allah katakan wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim. Dan orang-orang yang mengambil bagian terbesar daripada kabar dusta tersebut, untuknya ada besar. Ini Hasan bin Sabit, orangnya kenapa anti memberikan izin untuk masuk? Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, bukankah ia telah tertimpa azab yang besar? Maksudnya, Hasan bin Sabit di waktu tua buta matanya. Bukankah ini adab? Bukankah ini ada Kemudian bukankah ia juga telah di apa namanya ditebas oleh Sofwan bin Mu'attal dengan pedangnya sampai hampir-hampir saja ia mati? Bukankah ini ada? Kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan sesungguhnya tidak ada satu syair yang tatkala aku membacanya kecuali aku harapkan surga dengannya kecuali syairnya Hasan bin Sabit. Apa syairnya? Beliau uh, tatkala sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Sufyan Abu Sufyan Ibnul Harith. Siapa Abu Sufyan bin Harith? <coughs> Siapa Abu Sufyan bin Harith? Ada yang pernah dengar nama Abu Sufyan? Abu Sufyan Ibnu Harith. Ibnul Harith. Ini anak paman Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW. Bukan Abu Abu Sufyan Ibnu Sakhr ya. Bukan bapaknya Muawiyah. Akan tapi ini adalah Abu Sufyan Ibnul Harith anak daripada paman Rasulullah SAW Al Haris bin Abdul Muttalib. Tatkala sampai kepada Nabi SAW uh, eh, ejekan daripada Abu Sufyan kepada Nabi SAW, maka Nabi meminta para sahabat untuk membalasnya, membalas syairnya Abu Sufyan. Karena waktu itu syair di zaman orang Arab sama seperti berita di koran dan media pada zaman kita sekarang. Jadi syair tatkala diucapkan oleh Abu Sufyan di kota Mekah, sampai kepada Nabi di kota Madinah, maka Nabi meminta kepada para sahabat untuk menjawab. Nabi memanggil Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha menjawab, Nabi SAW tidak buat. Kemudian Nabi SAW memanggil setelahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun mem, mem, apa namanya, membalas sairnya Abu Sufyan. Nabi juga agak puas. Balasannya tidak tidak memuaskan, tidak seimbang. Kemudian akhirnya Nabi SAW memanggil Hasan bin Sabit. Radiyallahu ta'ala maka akhirnya Hasan bin Sabit mengatakan, Ya Rasulullah, saya akan menghujat Abu Sufyan sampai akar-akarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tunggu. Sesungguhnya Abu Sufyan dengan saya ada kaitan nasab. Jangan-jangan nanti anda apa namanya menghina Abu Sufyan sampai akhirnya garis keturunan saya yaitu Rasulullah SAW juga tanpa sadar engkau hina. Akan tapi datanglah kepada Abu Bakar, tanya kepadanya tentang jalur keturunan orang Arab sehingga engkau bisa memisahkan mana jalur keturunanku dan mana jalur keturunan nasabnya Abu Sufyan bin Harith. Maka sampai akhirnya setelah ia belajar tentang nasab Arab baru ia balas syairnya Abu Sufyan. Yang mana Aisyah mengatakan bahwa syair Abu uh, syairnya Hasan bin Sabit ini tatkala dibaca oleh Aisyah, niat Aisyah tatkala membacanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT, surga Allah SWT. Apa katanya? Hajauta Muhammadan walasta lahu bikuf'in engkau telah menghina Muhammad dan engkau tidak sepadan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan fa inna irdi fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi li irdi li irdi Muhammadin minkum miqa'u Abu Sufyan eh, Hasan bin Sabit mengatakan radhiyallahu an sesungguhnya bapakku bapakku katanya wa walidahu dan orang tua daripada bapakku kemudian kehormatanku menjadi tameng menjadi benteng bagi kehormatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jika saatnya kalian ingin menghina, maka hinalah aku, tapi jangan hina Rasulullah SAW. Jika saatnya kalian ingin menghina keturunan, maka hinalah keturunanku, tapi jangan hina keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa bahwasanya tatkala aku membaca syair ini, yang aku harapkan adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wala walladzi tawalla kibrahu dia adalah Hasan bin Sabit. Akan tapi sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya ini merupakan pendapat yang gharib. Yang benar wallahu taala alam bahwasanya walladzi tawalla kibrahu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul alaihi lanatullah. <clears throat> Kemudian terakhir ikhwani kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Uh, yaitu firman Allah SWT. Ini insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan akan datang. Akan tapi kita berikan gambaran. Bahwasanya ayat laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin ini merupakan ayat adab adab seorang muslim tatkala sampai kepadanya kabar yang berkaitan dengan saudaranya adab seorang muslim tatkala sampai kepadanya kabar yang berkaitan dengan saudaranya misalnya sampai kepada kita si fulan melakukan ini Si fulan melakukan ini, si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Maka apa timbangan seorang muslim dalam menyikapi kabar seperti ini? Ini pelajaran yang sangat berharga. Apa timbangan, apa sikap yang harus diambil seorang muslim tatkala sampai kepada dia kabar bahwasanya saudaranya si fulan, seorang muslim, seperti ini keadaannya. Saudaranya si fulan, seorang muslim melakukan ini. Saudaranya si fulan, seorang muslim, sikapnya seperti ini. Apa sikap yang harus kita ambil dalam kabar-kabar seperti ini? Lihatlah Allah SWT arahkan ini. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bahwasanya seorang muslim, kaidah dalam bermuamalah dengan saudaranya adalah, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kecuali apabila ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Maksudnya apa? Wahai kaum muslimin, jika seandainya Anda tidak ingin anda tidak ingin dan tidak suka, kalau kabar seperti itu dinisbatkan kepada diri Anda, maka jangan nisbatkan kepada saudara Anda. <clears throat> kalau seandainya Anda tidak ingin disikapi oleh saudara-saudara Anda kaum muslimin yang lain dengan satu sikap, maka jangan Anda bersikap dengan saudara Anda dengan sikap ter tersebut. Ini adab yang besar yang Allah SWT sebutkan. Makanya nanti akan kita sebutkan bahwasanya ayat-ayat ini diantara sebab turunnya adalah Abu Ayyub Khalid bin Zaid an Najari Al-Ansari radhiyallahu taala Abu Ayub yaitu seorang sahabat yang ontanya Nabi SAW menderum di depan rumahnya. Abu Ayub pada suatu hari pulang ke rumah bertemu dengan istrinya Ummu Ayub Kemudian apa kata Ummu Ayub Wahai Abu Ayub wahai suamiku, apakah engkau tidak mendengar kabar yang diceritakan orang di luar tentang Aisyah? Maka Abu Ayub langsung mengatakan, "Ya, itu pasti kabar dusta." Itu pasti kabar dusta. wahyu Ummu Ayub, apakah anti kamu uh, apa namanya? Apakah kamu kalau seandainya tuduhan itu dilakukan pada kamu, apakah memang betul kamu berzina? Apakah engkau akan melakukan zina? Maka Ummu Ayub mengatakan, "Wallahi demi Allah saya tidak akan melakukan zina." Maka Ummu Ayub mengatakan, eh, maka Abu Ayub mengatakan, "Sesungguhnya jika seandainya kamu saja yang kedudukanmu jauh di bawah martabatnya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan tidak akan melakukan zina bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu. Jadi ini sikap seorang muslim kaum muslimin. Jadi kalau seandainya Anda tidak ingin disikapi dengan sikap seperti itu, maka jangan bersikap dengan saudara Anda dengan sikap seperti itu. Jika seandainya Anda tidak ingin dinisbatkan kabar kepada Anda dengan satu kabar, Anda tidak ingin kabar tersebut dinisbatkan kepada Anda, maka jangan nisbatkan kabar tersebut kepada saudara Anda. Makanya kaidah dalam bermuamalah dengan seorang muslim adalah sabda Rasulullah SAW yang mulia, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia mampu bersikap atau ia mampu e, mencintai untuk saudaranya sebagaimana hal itu dicintai untuk untuk dirinya. Insya Allah akan kita bahas ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Semoga ada faidahnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.